الحمد لله طهر القلوب مزكي النفوس فصلاة الله وسلامه على حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد أزكى الناس نفسه وأطهرهم قلبه وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا طهر قلوبنا من النفاق والكبر والحسد والرياء والعجب وأعنا يا ربنا على ترك معصيتك وأعنا يا ربنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واحشرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه وارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد kami cintai yang kami muliakan para orang tua kami saudara-saudari adik-adik para pendengar dimanapun anda berada para pemirsa semoga seperti Allah telah memudahkan kita untuk memasuki taman surga semacam ini. Semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan sehingga hati kita merasa berbangga dengan dipilihnya kita sebagai hamba yang bergabung di acara mulia semacam ini. Hati kita senang, hati kita terus rindu dan itulah hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah kelak mengumpulkan kita kembali di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka syukuri kehadiran kita di tempat semacam ini. Dan tidak ada tempat yang paling dicintai oleh Allah kecuali tempat yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat yang dicintai oleh Allah kecuali tempat yang digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah tempatnya. Dan orang yang ada di situ adalah kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita. Semoga dijauhkan dari bermacam-macam kekotoran hati. Dijauhkan dari penyakit-penyakit hati dari kesombongan, dijauhkan dari riak, dijauhkan dari ujub dan lainnya. Mohon maaf atas keterlambatan. Persiapannya adalah mulai jam 3 kita sudah dari bandara, pokoknya harus mundur-mundur. Sampai hari ini belum sempat ganti ganti baju dan sebagainya. Kita langsung ke sini. Semoga Allah menilai duduk kita dari awal hingga akhir nanti sebagai amal ibadah yang menjadi sebab kita mulia kelak di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik perjalanan kita sudah jauh akan tapi yang kita tuju adalah masih jauh. Perjalanan kita untuk menuntut ilmu sudah lama kita setahun lebih. Akan tapi ketahuilah ilmu Allah sangat luas dan tidak ada orang tidak ada orang yang boleh merasa puas atau merasa cukup sehingga tidak perlu belajar lagi. Semakin kita tahu ilmu, ternyata semakin banyak yang kita tidak tahu. Harus kita setiap hari menambah ilmu dan menambah ilmu. Tidak ada putusnya, tidak ada hentinya. Pada malam ini kita ingin menyampaikan yang insya Allah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang akan kita gabungkan dua fikih fikih lahir dan fikih batin. Fikih lahir adalah berkenaan tentang fikih bagaimana kita berwuduk yang benar, solat yang benar, membayar zakat yang benar secara lahir. Akan tapi ada fikih batin yang disebut oleh Imam Ghazali rahimahullah taala itu yang menjadikan semua amal lahir kita bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu di saat kita sudah bisa mengerti tentang fikih batin Bagaimana fikih batin itu? Fikih batin adalah fikih tentang membersihkan hati agar kita tidak masuk bab pria, agar kita tidak masuk bab kesombongan, agar kita tidak masuk bab keba, bab dendam, dengki dan seterusnya. Yang penyakit-penyakit hati itu semuanya ternyata menghabiskan amal lahir. Ada orang yang menyuburkan dirinya dengan amal lahir tapi ternyata orang tersebut tidak membersihkan hatinya maka ia tidak mendapatkan apa-apa sebab apa amal lahirnya habis Solatnya tidak ada pahalanya Karena apa pahalanya dihabiskan dengan gunjingannya di kemarin pagi Amal baik, amal puasanya habis Karena apa? Ia telah meriak Kemudian sedekahnya tidak berguna lagi Dan seterusnya ataupun karena dia punya kebencian dengki dengan sesama itu pun juga menghabiskan pahala pahala yang pernah kita lakukan ada fikih lahir dan fikih batin fikih lahir kita pada saat ini mungkin pintas saja karena waktu adapun fikih batinnya tidak tahu nanti apakah harus kita sampaikan pada saat ini fikih lahirnya kita sudah harus mengulas kembali ilmu kita tentang amal-amal lahir. Bagaimana kita sholat, bagaimana kita berwudu dan seterusnya. Sholat adalah satu tiang agama yang paling kuat. Imaduddin. Kalau ada orang tidak sholat, subhanallah, telah menghancurkan agama itu. Bahkan disebutkan di dalam satu riwayat al-ahdu baini wa baina 'abdi as-salatu Pengikat antara aku dengan hambaku adalah solat. Jadi kalau ada orang meninggalkan solat, artinya dia telah memutus perjanjian, memutus tali pengikat antara dia dengan Tuhannya. Maknanya telah melakukan satu pelanggaran yang amat besar dan amat besar dan amat besar dan itu adalah dosa gede. Dosa orang meninggalkan solat, masya Allah dosa yang amat besar. Satu solat yang ditinggalkan cukup untuk masuk neraka jahannam. Bagaimana jika setiap hari dia meninggalkan solat dan setiap hari meninggalkan solat Allah. Dan kalau kita cermati dan kita perhatikan jika ada hamba yang tidak bisa melakukan solat itu memang karena hamba itu dihinakan oleh Allah. Sebab yang namanya solat itu adalah bukan sesuatu yang susah. Kalau kita coba pikir dengan akal saja, Sholat itu bisa dilakukan bagi orang yang mampu dengan berdiri. Kalau tidak bisa berdiri boleh duduk, nggak bisa duduk boleh baring, nggak bisa baring boleh telentang, dengan apa saja boleh. Nggak punya air boleh dengan tayamum, nggak ada debu pun ternyata bisa langsung sholat saja. Begitu mudahnya. Dan kalau kita cermati, tidak menguras tenaga. Sholat duhur hanya 4 menit saja. Sholat subuh 2 menit. 2 menit itu pun di atas kepala kita tidak menyunggi apapun dan tangan kita pun tidak menjinjing apapun. Akan tapi ternyata tidak semua orang bisa melakukan dua menit. Sementara jika bekerja atau nunggu angkot berjam-jam, lihat ya, dia mengangkat barang yang berat di pundaknya berjam-jam. Ia bisa melakukannya, tapi tidak bisa melakukan salat. Karena apa? Karena orang itu telah dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu ayo kita jaga anak-anak kita. Jangan sampai ada di antara anak-anak kita yang tidak melakukan sholat. Cuman ada hal yang harus kita hadirkan. Banyak di masyarakat orang yang tidak sholat. Kita khusnudon kepada mereka. Mereka banyak yang meninggalkan sholat itu sebetulnya mereka juga rindu untuk sholat. Insya Allah karena mereka adalah ahli iman. Banyak di antara mereka yang sebetulnya rindu untuk sholat. Tapi akhirnya meninggalkan sholat karena apa? Dangkalnya ilmu sholat. Ada di antara mereka yang tidak mengerti ilmu sholat yang mudah. Sehingga yang mereka pahami adalah ilmu sholat yang berat. Sehingga seolah-olah sholat memberatkan bagi mereka. Maka kita perlu menghadirkan fikih sholat yang ringan. Sholat itu tidak susah. Maka tidak ada orang yang tidak bisa sholat. Kalau ada orang yang tidak bisa sholat itu yang salah adalah gurunya. Sholat sangat mudah bagaimana orang tidak bisa sholat? Dia bisa melakukan di pabriknya, dia bisa melakukan di bengkelnya, dia bisa melakukan di mana saja dan begitu mudahnya. Sehingga kalau ilmunya ketemu, tidak ada orang yang bisa meninggalkan sholat. Karena apa? Begitu mudahnya sholat. Contoh saja, urusan kena, urusan baju sholat tidak harus persis. Disebutkan oleh para ahli fikih, kalau bagi seorang laki-laki cukup, yang penting bisa menutup antara pusat dengan lutut. Pakai celana kolor yang bisa menutup pusat sama lutut sudah bisa digunakan untuk so salat. Itu paling rendahnya. Yang penting sah dulu. Seorang ibu, seorang wanita, yang penting sekujur tubuhnya terlihat kecuali wajah dan telapak tangan. Pakai pakai baju baju ini sudah bisa lengannya sampai sini. Ini boleh terlihat telapak tangan, dohran botnan, bukan dohran saja, bukan. Dohran wa botnan. Perutnya, punggungnya boleh terlihat. Ada sebagian yang salah paham ini harus ditutup. Ini tidak wajib ditutup. Kalau mau ditutup bukan sesuatu yang terlarang, boleh-boleh saja, sah-sah saja salatnya. Jadi yang seorang perempuan menutup bisa sampai pergelangan. Dikancinglah kalau itu, biar tidak turun ini sah, dengan terlihat perutnya ini. Sebab ada sebagian, nah ini merepotkan. Karena salah pahamnya Ustaz jadi merepotkan. Ini boleh terlihat. Coba dibaca di kitab fikih. Ini tidak wajib ditutup. Kalau ibu menutup boleh saja. Ibu menutup boleh saja. Ini terbuka, boleh terbuka. Dalam mazhab Imam Syafi'i dagu ini dimajukan sedikit. Tapi kalau repot sudahlah ikut mazhab Malik. Mazhab Syafi'i sampai dagu ini ditarik sedikit saja. Makenanya itu apa jilbabnya ditarik sedikit sudah cukup ibu sholat kaos kaki kalau tidak ini harus ditutup kalau memang makanannya tidak panjang atau bajunya tidak sampai ke tanah cukuplah dengan kaos kaki atau dilipat sama sarung suaminya sudah selesai sholat jadi tidak harus dengan mekena khusus warna apa saja boleh jadi dimudahkan sholat itu tidak harus dengan mekena putih warna apa saja boleh Warna apa saja boleh. Ini salah satu contoh. Jangan sampai dipersulit orang untuk sholat. Karena dipersulit itulah makanya orang pada tidak sholat. Sampai suatu ketika ada seorang pegawai sholat di rumah tetangganya ke pas terakhir ngapain kamu tidak sholat subuh aduh mengena saya basah oh jadi kalau mekenanya basah nggak bisa sholat Rumahnya tidak ngerti kalau dengan busana muslimah ini sudah cukup untuk melakukan sholat. Selesai, dimudahkan. Sehingga ibu-ibu ini Masya Allah kalau sudah ngerti ilmunya Di atas kendaraan ibu dengan baju yang semacam ini lah. Di atas mobil bisa melakukan Salat sunnah sebanyak-banyaknya Kakinya kelihatan dilipat saja begini sudah ha? Salat di atas kendaraan Allahu Akbar Masya Allah mobilnya jadi kayak musola Tempat salat Alangkah solehahnya wanita semacam itu Enak Karena dipikir harus pakai mukena, saya pakai mobil mukenaan apaan kan itu. Padahal bisa dengan seperti ini bisa melakukan sholat sunnah di atas kendaraannya. Subhanallah berapa rakaat yang dilakukan dengan perjalanan setengah jam satu jam setiap hari di saat dia bekerja itu Allah. Gak bakal meninggalkan sholat duha, gak bakal meninggalkan sholat bak dia. Mungkin kita di dalam perjalanan kita melakukan sholat fardu saja di masjid. Karena kita buru-buru, karena perjalanan ditunggu rombongan. Lanjutkan di atas kendaraan kita melakukan sholat sunnah. Sehingga tidak akan kita meninggalkan sholat sunnah. Karena ngerti ilmunya yang gampang Allah. Kemudian urusan berwudu dan istinja seterusnya. Begitu mudahnya. Agar menarik. Mungkin kita tidak akan bicara tentang air dulu. Agar tertarik begitu mudahnya fikih. Fikih gampang. Sholat sunnah ini salah satu yang sering dilupakan oleh hamba Allah. Salat sunnah, Nabi melakukan salat sunnah ala dadati. Nabi melakukan salat sunnah di atas kendaraannya. Artinya kita pun disunnahkan melakukan salat salat sunnah di atas kendaraan. Kiblatmu adalah arah kendaraanmu berjalan itulah kiblatmu. Allah. Dan tidak harus perjalanan jauh. Yang penting namanya bepergian. Bepergian Bukan orang mindah mobil lalu sholat, bukan. Mau pergi, biarpun perginya adalah jarak pendek. Kalau mindah mobil dari depan ke belakang, sholat di atas kendaraan itu aneh. Maksudnya saya pergi mau ke kantor, mau ini, boleh melakukan sholat. Dan tidak disarankan harus keluar dari kotanya, enggak, enggak ada dalam sholat sunnah. Jadi ini yang harus kita pahami ternyata mudah. Jadi orang itu hidupnya ibadah, tak karena punya ilmu. Sehingga ibu bisa punya wiritan sehari tidak tahu mungkin seribu rokaat atau seratus rokaat. Karena mudah dari kantor satu jam Allah akbar. Salat sunat apa saja? Ada salat sunat mutlak. Salat sunat nanti yang paling utama qabliyah ba'diyah. Duha sama witir itu adalah paling bagusnya salat sunnah. Kemudian setelah itu adalah salat-salat salat sunnah mutlak. Salat sunnah mutlak adalah yang nggak pakai nama. Ibu di atas kendaraan sayang sudah punya wudhu, nganggur daripada nganggur sudahlah saya sholat Allah pun suaminya yang nyopir kok. Allah Akbar. Dan yang nyopir pun boleh sholat karena ngerti ilmunya sambil nyopir. Allah Akbar kabirola. Dan gerakan ini tidak membatalkan sholat. Kalau orang melakukan sholat sunnah di atas kendaraannya. Karena Nabi waktu melakukan sholat sunnah. Nabi mengendalikan ontanya dengan tangannya. Allah. Jadi ini kemudahan-kemudahan. Sehingga jangan sampai ada orang di sholatnya hanya waktu khusus di musola saja. Bahkan sebagian ulama mengatakan, kalau dia bisa melakukan sholat sunnah di atas kendaraannya, pahalanya lebih gede daripada di tempat. Kenapa? Ada dua hal. Sholat di atas kendaraan banyak orang yang meninggalkannya, sudah tidak ngerti. Yang kedua, memperbanyak saksi. Jadi setiap tempat yang dilewati akan menjadi saksi, oh ini orang di atasku telah sholat. Sebab disunahkan takdirul buka. Di dalam sholat buka. Di dalam melakukan sholat sunnah, kita itu disunnahkan untuk memperbanyak bekas. Kalau sholat fardu, ya paling bagusnya barisan adalah barisan pertama. Bagi kaum laki-laki. Kalau perempuan adalah yang paling belakang. Cuman kalau sholat sunnah kita dianjurkan pindah. Tidak hanya iton. krohul iton kata ulama. Dimakrohkan kalau sholat sunnah itu menempati satu tempat. Maka lebih bagusnya kalau sholat sunnah itu pindah. Ibu dua rakaat sini, dua rakaat sana, dua rakaat sana, dua rakaat sana. Kadang di dapur, kadang di ruang tengah, kadang di situ. Jangan di musola yang memang dibikin sempit, panas, makanya gak kerasan sholat sunnah. <laughs> Sesaat ditutup pintu selesai di ruang tamu. TV-nya jangan nyala tapi. Allah. Memperbanyak tempat. Jadi sambil masak, aduh gorengannya kok lama banget. Ah, bergelar saja toh. Allah Akbar. Masya Allah. Enak bener dia orang. Jadi ibadah menjadi kebiasaan. Tidak harus di musolanya. Panas lagi musolanya Sepit. Biar cepat selesai sholatnya. Apalagi mukenanya kainnya kain paling panas karena paling murah mukena. Kalau beli baju mah ratusan ribu giliran mukena yang paling murah. Musibah. <laughs> Baik, ini coba. Ini kemudahan. Kalau kita punya ilmunya, ya Allah. Sehingga para ulama-ulama itu jarang terlihat sholat banyak. Ternyata sholatnya banyak. Kalau sudah di rumah nggak ulama-ulama ini di rumah sudah jarang sempat sholat karena apa? Jam 2 malam nyampe. Tapi dimanfaatkan perjalanannya itu bisa sampai ratusan rokaat itu. Kita menemukan Habib Salim Syahdi guru-guru kita. Di perjalanannya sholat. Dia ngerti kalau sampai di rumah nanti harus ketemu anak, ketemu istri. Bisa langsung istirahat. Tapi sholat yang di sepanjang perjalanan. Allah, Allah, dikit-dikit, Allah, dikit, Allah, subhanallah. Ya, kalau nunggu sampai di rumah jam 1 lah. Sudah ngantuk itu bangun. Jam 3 harus bangun lagi Masya Allah. Baik ini salah satu contoh. Kemudahan itu penting. Tapi ini mukaddimah saja karena waktu. Insya Allah nanti akan kita hadirkan fikih ringan. Cara berwuduk yang gampang. Ya. Wuduk saja kok repot benar kena was-was. Ya biar saya acak dulu saya rindukan bahasanya fikih itu begitu gampangnya nanti akan belajar fikih rinci cara berwudu ringan bu yang penting air asli air yang sesungguhnya air yang ini ini air bener ini air beneran ini ini air beneran air asli yang belum bercampur dengan apapun cara berwudu itu gampang tidak harus pakai bak yang gede cukup segelas ini bisa pakai wudu berdua Jangan kena was-was. itu adalah orang paling bodoh. Orang kena was itu orang goblok kata Imam Ghazali. Orang tidak boleh kena was Cukup air menggenang di telapak ini, Kita basuhkan. Sekali sudah sah. Sunnahnya berapa? Nah kalau kita punya airnya sedikit ya jangan boros, jangan sampai tiga dong. Yang penting sholat dulu sah. Cukup ini menggenang namanya membasuh. Kalau kalau tidak ada genangan yang mengusap, tidak sah mengusap. Harus membasuh, menggenang di tangan. Selesai satu. Begitu juga nanti isinya. Asalkan sudah asalkan sudah menggendang di tangan, baru kita tempelkan. Setelah itu diusap begini sah. Yang penting awalnya itu menggenang nempel di di anggota tubuh, lalu dijalankan. Untung-untung di kalau mau dipercikkan, dialirkan, eh, dikucurkan, dikasih lubang sedikit, ngucur, itu ya sangat boleh. Bang benar juga. Sekali-sekali, rambut, dalam madhab kita Imam Syafi'i satu rambut. Pokoknya rambut yang ada di kepala. Ibu tidak usah buka kerudung. Cukup rambut, eh, dibasahin tangannya. Ngusap, eh. Rambut pokoknya yang rambutnya di kepala. Rambutnya rambut kepala, tapi yang di kepala. Eh. Tapi rambut yang menjulur gak sah. Yang menjulur di sini enggak? Jadi rambutnya pala, masukin aja jilbab selesai selesai. Ah, eh, sah. Enggak usah buka aurat di depan dilihat orang banyak. Kopeng kalau mau, kopeng ada sunnah kan? Kalau mau kuping sunnah Allah. Kan? Kalau mau kopeng sunnah. Setelah itu ya kaki. Selesai. Apa yang susah? Jadi sampai ada orang aduh dada air. Ibu bisa saja menyimpan segelas air sebotol begini untuk tahajudan. Untuk tahajud. celana saya najis. Ini memang betul saya acak ini. Saya, celana saya najis kok bisa orang kena celana najis ini berarti tidak ngerti cara istinja. Orang membersihkan diri dari buang air kecil dan air besar. Membersihkan dari buang air kecil air besar itu adalah dengan air kalau ada air. Kalau tidak ada air ada namanya batu. Dan batu pun ternyata tidak harus batu. Wanahwihi dan sepadannya. Batu atau sesuatu yang memenuhi syarat seperti batu. Jadi orang bisa beristinja dengan sesuatu beristinja tidak tanpa air. Biarpun ada air pun boleh diganti dengan selain air. Ada air, cuman saya lagi tidak enak. Airnya mungkin tidak cukup. Kalau tidak cukup malah tidak karu-karuan. Bisa diganti dengan batu atau yang serupa dengan batu. Yang serupa dengan batu adalah yang memenuhi syaratnya batu. Nanti kami kami sampaikan cara istinja dengan batu syaratnya sangat khusus yang 10 itu cuma ringkasnya begini. Ini hanya menghibur saja biar kita rindu punya ilmu itu. Batu yang bisa digunakan untuk beristinja. Itu adalah memenuhi syarat lima. Beku. Maksudnya batu dan bukan harus batu. Batu dan yang sejenisnya. Yang pertama adalah beku. Yang kedua adalah suci. Yang ketiga adalah bisa mengangkat kotoran yang keempat adalah tidak terhormat. Yang kelima adalah kering. Beku adalah tidak cair. Orang paham ya? Beku adalah yang tidak cair. Yang kedua adalah suci. Paham suci adalah yang tidak kena najis. Ada beku tapi najis. Kotoran kotoran sapi yang sudah membatu. Beku tapi nah, najis nggak boleh. Yang ketiga adalah bisa mengangkat. Beku tapi tidak bisa mengangkat, tidak bisa keresep. Gelas. Beling, beku ya. Beku tapi tidak bisa mengangkat. Tapi cari yang angkat. Bata. Tanah. Yang tanah kering. Yang bisa mengangkat. Yang keempat terhormat. Yang terhormat contohnya Pak, makanan manusia. Ada roti betul, roti kering. Roti nggak boleh karena terhor terhormat. Yang kelima adalah kering. Kalau basah, nggak diperkenankan. Jadi biarpun itu beku, tapi basah, tidak boleh. Apapun beku, tapi kok basah, tidak boleh. Nah, syarat lima ini coba. Beku atau kering, apa cair ini? Beku. ah? Beku ya? Beku atau cair? Beku, jelas? Suci atau tidak? Yakin? Suci. Bisa ngeresep enggak? Bisa. Terhormat enggak? Ya enggak memang untuk untuk kotoran. Baik. Basah atau tidak ini? Subhanallah. Paham jelas? Berarti kita boleh beristinja dengan tisu. Hah? Tisu basah tidak akan masuk. Tisu basah menambah pemindah najis itu namanya. Nah, harus paham di sini. Tisu basah memindah najis. Dan subhanallah, ini ajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu menyebut Istinja dengan batu dan sepadannya itu kapan itu? 1400 tahun yang lalu. Ternyata sekarang jadinya tren di hotel mewah itu udah ada airnya. Orang kampung bingung itu. Ah, dipakai jangan diejek pendidikan dari Nabi itu. Saya pikir, pertama kita kenal dunia hotel, kadang-kadang kita diinapkan hotel mahal-mahal. Nggak ada adanya tisu tak. Subhanallah. Cuman nanti caranya ada tiga kali. Tiga kali, satu, di tempat mohon maaf kalau laki-laki satu dua dibuang tiga sudah bersih aman perempuan juga begitu sama satu ini satu dua tiga dan bersih kalau masih ada lagi masih ada kayak basah empat sunnahnya tambah lima itu setelah itu bisa mengambil air wudhu dan tanpa dibasuh lagi sudah bersih itu suci seperti makanya nggak ada orang makanya kalau ada anak aduh celana saya najis memangnya kamu ngompol ya cukup bawa tisu kecil dibawa kemana-mana nanti detailnya ibu saya kasih tahu nanti detailnya syaratnya dan tidak susah syaratnya itu sudah mencakup tadi ya sudah mencakup ini jadi kita boleh dengan tisu langsung setahunya ibu suka bapak jadi kita buat tisu. Kencing dimanapun, seandainya kita mendesak, nggak boleh kena najis kita. Cukup buang air, langsung dengan dengan tisu selesai. Satu, dua, tiga. Selesai. Dan setelah itu ngambil air wudhu. Dengan air. Istinjaknya pakai batu atau pakai tisu, wudhunya pakai air. Nggak apa-apa. Sebab istinjak dengan batu itu bukan pengganti kayak tayamum. Biarpun kita punya air segudang, Biarpun kita punya air segudang, kita pengen istinjak dengan tisu, itu adalah diperkenankan mutlak ini bukan pengganti jelas ya ini ringannya coba jadi mohon maaf para karena mungkin mohon maaf justru wanita perlu punya ilmu ini karena mungkin tempatnya mungkin mohon maaf kadang-kadang posisi tubuh dan sebagainya tempatnya kadang-kadang kalau jongkok atau apa malah kena najis semuanya cukuplah itu adalah dengan ini atau para bapak-bapak karena di tempat yang asing bagi kita. Takut najisnya kemana-mana teman. Sudah cukup buang air di tempat tersebut langsung di, dibersihkan. Selesai. Ini salah satu kemudahan. Nanti insya Allah akan kita mempunyai fikih-fikih, fikih ringan, fikih-fikih gampang, dan tidak keluar dari mazhab. Coba dibaca kitab di kitab Safinah yang paling ringan. Belum lagi ke kitab Fathul Qorib yang ingat. Fathul Mu'in. Cuman bisa dibahasakan sederhana begini orang pada bingung. Khususnya orang yang kena was-was. Yang kata Imam Ghazali orang goblok tadi. Orang kok kena was-was. Memangnya Nabi Muhammad salah. <laughs> Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad nanti sekali membahas wajah sudah sah. Sunnahnya adalah di tiga sekali selesai Baik ini saja insya Allah yang bisa kami hadirkan karena waktu sudah malam. Ini mukaddimah saja. Mohon maaf keterlambatan masalah pesawatnya <laughs> Kami pengennya awal waktu juga. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan buka tanya jawab saja. Ini gambaran saja. Bahasanya insya Allah ke depan kita akan mencoba masuki dunia fikih lahir dan fikih batin. Tidak cukup fikih lahir. Kita juga harus menata hati kita sambil perlahan. Kalau kemarin kan kita urusan dengan saudara, dengan orang tua, dengan anak, dengan uh, apa itu sekarang kita sudah mulai mengalah mengarah kepada sebenarnya kita bisa menghilangkan kesombongan di hati kita tidak ngedengki tidak ngedengki sama seseorang tidak ngedendam tidak riak nanti kita akan masuk pembahasan pembahasan yang akan datang tapi tetap akan kita beri fikih namanya fikih ringan dan tidak boleh ditanyakan nanti pernah tentang fikih fikih itu semuanya ini adalah gambaran saja namanya apa untuk memacu bahwasanya harus senang kita belajar fikih bahwasanya fikih terantang gampang dan gampang jangan sampai ada di antara kita kena was-was kata Imam Ghazali tentang orang kena was-was itu adalah orang yang bodoh dengan agamanya orang yang bodoh paling bodoh adalah orang was-was orang sudah wudhu ke masih katanya belum wudhu wudhu sudah merata katanya belum sah bagaimana belum sah pengen saya nggak apa sehingga seorang alim ditanya ya syekh Gimana orang ini? Kenapa? Dia bertanya, tadi sudah wudhu dari air. Kemudian dia berkata, kayaknya belum wudhu saya, belum benar wudhu saya. Dilihat, sudah sempurna basuh wajah, tangan dan sebagainya. Kayaknya belum sempurna. Oh ya sudah. Kalau betul dia telah, dia wajib wudhu lagi karena dia telah gila. Oh sudah wudhu benar kau bilang belum wudhu ya. Berarti gila. Orang gila kan betul wudhu. Makanya orang waswas harus dihantam begitu. Tidak ada orang fakih waswas, Abadan selamanya. Tidak ada orang ngerti fikih waswas, Tidak ada selamanya. Itu merusak. Murid merusak jamaah. Waswas itu nular. Sehingga selalu kalau berfatwa berat. Oh, harus gini, gini, gini. Dia yang menyakit waswas, Merusak jamaah yang lainnya. Siapa yang berani mengatakan ini tidak sah? Ayo. Wudhu, siapa yang berani mengatakan bahasa yang wudhu membasuh sekali, sekali, sekali. Siapa yang berani mengatakan tidak sah? Kurang ajar sama ulama. Bukan dengan saya, ulama. Om sah kok dikatakan tidak sah. Apaan tuh? Jadi jangan sampai kita kena penyakit penyakit was-was. Maka dari itu fikih itu perlu digampangkan, diringankan. Agar apa? Agar orang semakin rindu untuk bisa beribadah. Gara-gara beratnya itu adalah ibadah susah. terus gini. Ho, ho, ho, ho. Makanya ada, ah, tidak usah sekalian. Termasuk nanti ada fikih di perjalanan. Kita punya fikih tol, fikih jalan tol. Ya, di Jakarta tuh setiap hari berapa ratus, berapa ribu orang meninggalkan sholat. Karena apa? Tidak ngerti ilmunya. Padahal kalau dalam keadaan tertentu, dia bisa melakukan sholat dengan cara menjamak dan seterusnya. Biarpun perjalanannya tidak sampai 280 kilo. Karena keadaan darurat seperti yang dipatwakan oleh Imam Haddad rahimahullah ta'ala. Tadi yang rotibnya dibaca, Imam Haddad memperkenankan untuk menjamak dalam keadaan-keadaan tertentu. Seperti acar macet tol, padatnya kendaraan. Itu bisa saja dan nanti pada waktunya akan kita hadirkan insyaallah wallahu a'lam bissawab silakan mau ditanyakan fadal jadi kasih pengertian fikih itu adalah <laughs> Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada mic, ada apa pun? Tidak ada mic, tidak ada mikrofon? Tidak ada mikrofon, tidak, tidak. Saya minta mikrofon, paham? Tidak, saya Tidak ada mikrofon? Supaya ada nyambung suaranya kepada jamaah. Tidak disiapkan mikrofonnya. 呃，哎，主任。 Masalah kepemimpinan. Kelihatannya beliau bertanya tentang bagaimana kita menyikapi bawahan yang salah ya. Nah, pemimpin itu harus sadar kalau dirinya pemimpin. Pemimpin itu adalah mimpin. Yang bengkok diajak lurus, yang salah diajak benar ya. Kalau pemimpin yang bengkok, maka bukan pemimpin, ini pembengkok itu namanya ya. Jadi pemimpin itu harus menyadari kalau dirinya adalah punya kewajiban untuk ngatur, untuk meluruskan. Dan itu diajarkan Nabi itu secara umum sampai namanya pemimpin itu adalah tidak tidak tidak ada batasannya. Siapapun yang di bawah naungannya, ada, siapapun yang ia mempunyai kewajiban di bawahnya, maka dia adalah pemimpin dalam sabda Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kullukum mas'ul sekali setiap dari kalian itu pemimpin. Mas'ul itu pemimpin. Setiap kalian itu adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin akan ditanya tentang siapa yang dipimpin. Seorang suami tidak beda antara pemimpin gede dan kecil. Caranya sama. Seorang suami adalah memimpin istri dan anak-anaknya. Kalau memimpin istri dan anak-anaknya tentunya dia harus punya yang pertama adalah suri toladan. Yang pertama. Jadi sebelum kita mengingatkan tentu kita harus mengingatkan diri kita sendiri. Sampai dikatakan oleh Imam Ghazali, Ghazali lisanul hal afsah min lisanil maqal. Kalau kita memberi contoh itu lebih bagus daripada ngomong dulu. Ibda min nafsik. Ada tata cara. Kalau kita jadi pemimpin harus macam itu. Sehingga kadang boleh untuk orang lain belum tentu boleh untuk pemimpin. Pemimpin di dalam hal ini banyak hal termasuk pemimpin agama masuk. Pemimpin agama suri ada. Pemimpin yang lain pun sama. Nah kalau pemimpinnya kelanggar ya gimana bawahannya bisa ngikut? Undang-undang tidak boleh begini yang melanggar. Ngecibir yang lain, hah dia melanggar. Sederhananya semacam itu dia memberikan suri dan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu, di saat kita ingin mengingatkan kepada siapapun yang salah dari bawahan kita, tentunya harus kita pahami adalah kita memandang mereka sebagai bawahan sesuai dengan kemampuan mereka. Cara berpikir mereka, latar belakang keilmuan mereka. Kalau bawahannya misalnya baru dan mungkin tidak belum mengerti atau itu kan mesti biasanya secara otomatis ada namanya maafkan, memaafkan kita. Ya wah ini baru. Biasanya begitu. Secara otomatis begitu. Kalau sudah tahu lama bertahun-tahun tentu cara marahnya pun berbeda kan begitu. Ini harus dibedakan. Jangan dipukul rata. Yang baru diamuk sama dengan yang yang lama. Maka di sini seorang pemimpin perlu pandangan yang tajam, cerdas. Sehingga Nabi menyebutkan Allah mengajari Rasulullah di dalam mengingatkan adalah bil hikmati. Hikmah itu apa? Hikmah itu tahu dosisnya. Berapa yang akan aku berikan? Tahu dosis. Saya harus marah dengan ini begini. Atau mungkin karena pelanggaran pertama dipanggilkan di Mohon maaf. Dan langsung dilabrak dendam dia jadi marah. Diingatkan dengan baik-baik, masya Allah. Tinggal di mana nah, ini? Ya. Mohon maaf pak ya. Ini insya Allah ya. Ya namanya orang kan bisa saja salah. Mohon maaf kalau saya ingatkan mungkin saya salah lihat. Bapak kemarin melakukan yang semacam ini. Ini kan Bapak tidak pernah melakukan kesalahan, Alhamdulillah. Cuman sekali saja dan mungkin tidak sengaja. Jadi dibesarkan hatinya bukan langsung dihinakan kamu ini nggak tahu diri masuk perusahaan begini hah hah eh. ada dendam nanti Ternyata mengingatkan itu sendiri ternyata ada ada cara. Bagaimana orang tidak merasa tersinggung, termasuk di dalam urusan kebenaran yang tidak ada sang, yang bukan urusan kerjaan, urusan kebatilan. Orang melakukan minum keras, minuman keras, sholat dan sebagainya. Mengingatkan itu sendiri ada aturannya bil hikmati, kemudian wal mu'idatil nanti ngomong yang baik. Kalau harus diskusi, diskusi yang benar. Yang menjadi masalah kadang kita sering dikuasai dengan emosi, marah. Hah? ternyata akan menjadi musuh kita. Dia pun kelihatannya di bawah perusahaan kita, ternyata hatinya tidak dengan kita. Maka pemimpin harus macam itu. Itu kalau kita menjadi seorang pemimpin. Nah, nanti berbeda lagi kalau kita punya pemimpin yang tidak pantas memimpin itu bagaimana? Ini adalah adalah hal lain lagi ya. <laughs> Kalau kita memimpin, nah kalau kita dipimpin oleh orang yang tidak bisa memimpin, kita ketahuilah kita harus belajar untuk benar. Belajar untuk tanggung jawab. Kalau urusan pekerjaan kita takut kepada Allah Sebab di sini saya mendapatkan gaji, gaji akan dimakan anak-anakku. Itu motivasi agar kita serius di dalam bekerja, serius di dalam menjalankan tugas. Kalau kita kenal Allah, insya Allah biarpun kita tidak dipimpin oleh orang yang benar, maka kita pun akan benar. Yang menjadi masalah adalah apa? Mudah nyalain orang. Kenapa itu begitu? Karena pemimpin saya begitu. Ah, ini adalah kesalahan besar. Lah kok urusannya kok karena pemimpin? Memangnya kamu tidak ngerti benar, tidak bisa benar, tidak kenal Tuhan? Tidak boleh kita menyerah, pemimpin kita bejat, anggap saja. Nggak sholat, apakah kita langsung ikut tidak sholatnya? Berarti kita tidak punya, enggak punya, enggak punya ilmu dan tidak punya keyakinan, tidak punya keimanan. Kita harus punya kepribadian dong seorang mukmin. Sehingga dipimpin oleh siapapun kita tetap selamat di rumah kita. Keluarga kita, sholat tetap berjalan, anak tetap berjalan. Kenapa? Kita ngerti apa yang harus kita lakukan. Jadi jangan sampai kita punya kebiasaan, kesalahan kita itu selalu kita tempelkan dengan kesalahan orang. Oh, karena dia begitu, maka saya begini. Maka Nabi mengatakan, La takun emmah. Kalau jadi orang itu jangan ikut-ikutan sana, ikut sini. Tapi jadi orang watinu walang kusukum. Jadi orang harus punya pendirian. Tidak, ini kebenaran. Biarpun pemimpinku seperti itu, aku tidak boleh kayak begitu. Ini kalau kita menjadi orang yang yang dipimpin. Tadi ada yang menyinggung, mengingatkan bahasanya masalah fikih. Kelihatannya ibu ngerti fikih tidak? Fikih ngerti? Fikih. Ngerti sudah semuanya ngerti. Sederhananya fikih adalah ilmu tentang syariat halal haram atau fikih. <laughs> jadi kelihatan. Jadi kita memang memang dalam dalam anu menyampaikan untuk tidak masuk kepada definisi nanti balik. ya kalau kita definisikan kadang malah bingung. Al fikhu wal fahmu misalnya gitu. Fikih adalah paham. Nanti nanti terima kasih Ustadz mengingatkan. Mungkin ada yang yang tidak paham tentang fikih ya, mungkin ada. Cuman kami selalu biasanya menghindarkan tentang definisi. Contohnya sholat doa. Nah, sholat adalah doa. Nah, itu secara bahasa. Nah. Nanti secara definisi adalah afalun oh, muhaba uh, eh, muftatahatun bitakbir wa muhtatamu bitaslim begini. Wa bainahu arkan wa syurut. Itu adalah misalnya definisi tentang ini. Kalau fikih adalah misalnya ahkam ma'rifatul ahkam syar'iyyati al-mustanbatati min al-adillati tafsiliyati dan seterusnya. Itu adalah definisi fikih. Ringannya begini. Fikih itu ilmu tentang ilmu faham tentang hukum-hukum salat, Sederhananya seperti itu. Makanya ada fikih batin, fikih tentang bagaimana kita paham penyakit ha? hati. Itu saja kita sederhanakan. Terima kasih diingatkan ustadznya tadi. Takut ada orang nggak ngerti fikih itu apa ya. Memang ada sebagian yang tidak pernah dunia dunia pondok, fikih itu apa? Fikih itu ilmu, ilmu fikih. Kalau fikih biasanya fikih ilmu yang mempelajari hukum-hukum hukum halal, haram, sah, tidak sah, neh, wajib, tidak wajib, itu dibahas oleh ilmu fikih. Fikih ada lahir, ada fikih batin. Fikih lahir yaitu ilmu solat yang ditulis oleh buku-buku itu. Tapi fikih batin khusus yang membahas tentang penyakit hati jangan dendam jangan sombong jangan ria nah, kenapa cemberut sama temanmu tuh ada apa hatimu huh. nah ini ini itu baik Silakan yang lain ah, Oh, sudah waktunya satu lagi dah. Biarpun terlambat nggak boleh mundur juga nanti. Berarti saya ngikut pesawat nanti. Pesawatnya terlambat, masa saya terlambat juga. Ini kan ngacu nanti. Maka silakan satu aja. Ibu-ibu. Maka silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya mau tanya, anak saya ini kan saya bawa ke masjid, tapi dia masih bersyukur dua kali. Cuma terkadang kalau sudah masuk wajib sekolah itu, saya main. Jadi waktu sampai isi jadi ada mereka di situ. Tapi di waktu itu orang banyak ada dua. Jadi apakah itu dia Islam? Apakah? kasih Bismillahirrahmanirrahim. Ada pendidikan buat anak. Ada sebagian orang pengen membawa anaknya agar kenal masjid ya, ada juga ada anaknya kalau tidak dibawa ke masjid ditinggal di rumah karena masih kecil sehingga harus dibawa ke masjid. Ada banyak hal yang menjadikan seorang bapak kadang membawa anaknya, seorang ibu membawa anaknya. Khusus majlis. Selain daripada sholat. Khusus majlis kami menghimbau untuk para bapak ibu jangan ragu membawa anaknya ke majlis. Karena apa? Di sini ada berkah dan didoakan oleh malaikat. Biarpun anak itu main lompat-lompat itu, rohnya itu dengar. Biarpun tidur dengar. Maka jangan sampai anak dijauhkan dari majelis ilmu. Saya pun punya bayi saya bawa. Karena doakan dalam hadis yang sering saya bacakan di awal majlis, hadis Sayyidina Imam Bazar, malaikat mendoakan, Ya Allah berikan rahmatmu dan pengampunanmu kepada yang hadir. Maka bayi biarpun datang nggak apa-apa. Kami senang sekali dan kita tidak merasa terganggu dengan jeritan anak kecil. Ngomong anak kecil tidak terganggu. Kenapa? Rohnya biarin karena memang anak kecil akalnya belum ada. Tapi rohnya paham tuh lihat di pojok sana kan main tuh. Ibunya ngaji di sini. Itu itu rohnya dengar suatu ketika akan mudah untuk dididik. Jangan dijauhkan dari majelis ilmu. Pernah suatu ketika kita ngasih pengajian begini, rupanya airnya langsung diambil sama anak kecil itu. Orang kan pada bilanya ah, ah, ah. bilangnya boyan. Yang salah panitianya, yang dikasih saya atau anak kecil tidak ya dikasih. Nah gitu Biarin anak kecil tidak apa-apa. Tidak ada masalah, kita tidak pernah terganggu. Maka kami mohon para asatid jangan marah-marah dengan anak kecil yang mendekati tempat ilmu. Sebab kalau kita usir dari sini kemana coba? Pernah suatu kita melihat diusir. Ah, ya. ya. Itu saibunya jadi gak mau ngaji. Karena apa? Anaknya gak boleh. Sebab sekarang anak jadikan alasan. Dulu gak punya anak, pengen punya ah, anak. Sekarang punya anak, ngaji gak mau. Karena punya ah, anak. Terus mau apa? Terus gimana? Ini alasannya apa lagi? Jangan sampai ribut bawa anakmu. Apalagi masjid gede kayak begini, nangis pojokin ke sana beres sudah. Nangis bawa ke sana selesai. Enggak ada masalah. Jadi tolong jangan dijauhkan anak kita dari dari tempat-tempat mulia. Termasuk diajak dia saat diajari untuk sholat. Akan diberi contoh yang harus kita perhatikan adalah khusus anak yang belum tamyiz. Kalau anak sudah tamyiz, tamyiz itu syaratnya ada dua. 7 tahun dan sudah bisa membedakan kiri kanan, bisa makan sendiri dan sebagainya. Pokoknya sudah mandiri umur 7 tahun. Itu mah aman, dikasih tahu bisa. Baris nak, baris. Tapi di bawah usia tamyiz kadang-kadang belum ngerti. Maka yang harus perhatikan penjagaan tentang najisnya. Jangan sampai dia kencing di setiap tempat. Nanti pembahasannya ribut juga. Ini kalau ketemu ustaz yang hanya kenal mata Imam Syafi'i, makanya nanti belum khitan dan khitan, belum khitan. Ini bisa jadi ribut ini nanti. Ah. Karena belum khitan berarti ada najis di dalamnya. Kalau nempel di badan saya jadi tidak sah salat saya. Ini pembahasan sendiri nanti. Ini dibahas oleh sebagian ustadz ini. Tolong fikih dimudahkan. Fikih dimudahkan. Digampangin. Baik pertanyaannya, jika kita membawa anak kecil, tidak apa-apa bawa anak kecil. Akan tapi barangkali kita mengambil sop yang sekiranya tidak bakal rusak. Ambil bagian yang pinggir. Tidak di tengah-tengah ambil bagian pinggir karena kita juga ingin media anak kita. Sementara sop fusibian, sopnya anak kecil biasanya kan di belakang, tapi anak tamyiz. Anak tam tamyiz. Sehingga sebagian ulama mengatakan bahwasanya justru kalau anak kecil dikumpulkan sama anak kecil jadi senggol-senggolan. Sampai kita baca subhanallah hikmah. Ternyata itu ijtihad. Memang nanti mengajarkan ada isyarat. Eh, eh, Zawul ahlam, orang yang sudah balik dulu, nisa Kemudian Sinjan. Orang-orang dewasa, wanita, berarti anak kecil. Tapi setelah itu ulama menjelaskan tidak semacam itu juga. Ada riwayat lain, suhu rijal. Rijal itu mencakup anak kecil juga rijal di sini. Sampai ada yang berkata menjelaskan bahwasanya justru sebaiknya kalau di dicampur agar ada yang amankan. Sebab anak kecil itu kalau baru sholat di belakang tuh bisa gini, senggol-senggolan, kecil kicikan Kita sering melihat karena sama anak-anak kecil. Sehingga kalau masuk sholat barisan gede nggak apa-apa untuk menjaga. Jadi jangan ketat-ketat itu. Coba baca ulama bagaimana menjelaskan mereka itu. Dan betul kalau anak kecil belakang tuh suara saya dijubit-nyubit lagi. Ya, tidak jadi sholat itu. Kecuali kitanya nunggu. Oh, akhirnya kita tidak jadi sholat nanti ya baik jadi dikembangkan termasuk jika bawa anak kecil tidak apa-apa dan nanti juga ada ilmu lain lagi kalau ternyata anak kita menangis minta pertolongan jangan dia punya ilmu kalau anak kita nangis minta pertolongan ibu bawa bayi kalau ibu lagi sholat sholat berjamaah sekalipun lah kalau anaknya nangis ibu mufarokoh cepat misah dari imam dipercepat sholatnya langsung diambil itu bayi itu ilmunya Jangan dibiarin terus gini, bohong, nggak bisa khusuk. Nggak khusuk, no, anaknya nangis. Jadi kalau mufarokoh itu bu misah dari imam. Anaknya nangis jerit-jerit. Pernah kita menemukan ada bayi, bayi 6 bulan, 4 bulan. Nangis sampai merah mau mati itu. Kita bilang makanya ngaji yang benar, jangan hanya ngaji tok nggak tidur. Kita sering memahamkan di majelis, Nabi itu sangat sayang dengan anak kecil, digendong dalam sholat. Bayi digendong dalam sholat supaya tidak nangis. Waktu sujud dilepas, diangkat naik lagi. Kalau kita misalnya di samping kita ada bayi begitu, kita sholat lah kok nangis. Dia pintu minta pertolongan. Dan tidak bisa. Jangan batalkan sholat fardumu. Sebab batalkan sholat fardu adalah tidak diperkenankan kecuali mendesak. Maka sebaiknya kita mutus dari imam. Namanya mufarokoh. Ya sudah mendahului imam, sholatnya selesaikan sendiri. Karena imamnya mungkin ayatnya panjang. Menyelesaikan, setelah itu diambillah sang anak. Atau anaknya ke tempat yang bahaya. Karena tidak punya ilmu dibiarin tok kabiro pelung. Eh. Karena bodohnya orang. Ilmu ada. Bahkan kalau bahaya tidak usah dibatalkan namanya sholat cita khuf. Kita lebat dan sholat diambil tuh anak sambil sholat dipegang. Coba. kuliubi Umar. Madhab syafi'i ini bukan madhab lain ya. Madhab syafi'i. Jangankan kok bayi. Makanya sholat. Makanya sholat itu ilmunya banyak. Yang harus ada. Ibu kalau sholat pasti di depan bu. Jangan taruh belakang. Ibu kalau lagi sholat, bapak-bapak tas yang berharga taruh depan. Jadikan sutra sutratul musalli. Pembatas untuk orang sholat. Jadikan sutra. Diniatkan jadi sutra pembatas. Dapat sunnah, tenang, duitnya nggak hilang. Karena bodoh, nggak pernah ngaji. Taruh begini, Bu. Masa sholat nggak tas? Diinjuk. injaknya hilang, bingung. Lu, tasku kemana? Karena bodoh, nggak pernah ngaji. Taruh di depan. Makanya kadang ini taruh di depan. Nah, jadikan sutra pembatas. Hadis tentang sutra Bukhari pembatas orang-orang sampai ada 18 hadis lain. Dan sebagian mengatakan sebagian. Makanya kalau sholat kita sekitar 20 cm. Ambil bangku itu. Itu sunnah. Sunnah yang sering diingatkan. Saya usah ini tidak mengatakan apa ini ada masa mengatakan kita seribu berapa kata Banyak kita tak ini. Ilmu yang selalu datang maka sawari tembok makanya kita sholat harus ambil bagian depan tembok dari tembok dari tiang dari tiang. Kalau tidak, ah, ya. jadi jadikan membaca. Jadi ada nafas bagi dia. Jadi kita tahu sudah dua puluh tujuh lah. hilang. Jadi kita ambil tidak pasang pada kerana anak kecil kolam kata ibu di rumah. Ini termasuk kemudahan ya. Akan kami hadirkan. Ibu di rumah tak ada kerana meninggalkan sholat. Kalau sholat ambil lah mata barang keluar. Bayi dari situ ibu kelihatan minum. Dari mana? Allahu Akbar. Kelihatan anak kecil Kalau khawatir dimain, ibu ambil paling belakang, anaknya di depannya. Jadi kalau makan gelas, makan beling aja ke laut ketahuan nanti. Coba di depan dulu, anaknya belakang sana. Allah. Oh. Bingung nanti. Sederhana sambil ngontrol. Nabi sambil menyaksikan melihat bayi kalau lagi salat. Bahkan Nabi kalau dengar bayi nangis mempercepat salatnya dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Kalau dengar Nabi lagi salat itu kalau dengar bayi nangis percepat. Aku kasihan dengan ibunya. Lihat, ibunya pasti bingung kan kalau ada anaknya nangis. Nah, tapi ilmunya Rasulullah jarang dipakai. Mentang-mentang suaranya bagus langsung tambah, tambah panjang. Tidak, kita perlu memperhatikan. Dan bagi makmum, nanti mufarokoh. Ini ada ilmunya nggak apa-apa. Cuman kalau bisa sopnya tuh. Kalau sopnya pisah, tidaknya merapat. Sawu sufakum. Jadi masalah tasfiyatu sufuf itu belasan juga hadis sahih tentang merapatkan barisan. Jadi tolong kalau sholat ini tugasnya imam dulu, merapatkan barisan. Nabi kalau merapatkan barisan seperti merapatkan dalam perang. Barisan, ha? Rapat seperti barisan dalam perang. Kayak dalam perang. Itu mazhab syafi'i, nggak lain-lain. Yang paling kenceng dengan cara ini justru orang yang suka membid'ahkan dan sebagainya misalnya. Yang merapatkan kaki itu benar, bukan kita. Ini yang mereka benar, kenapa kita nggak mau niru? Kita ini memang gayanya kok kayaknya suka ngaku-ngaku sunnah Nabi, tapi sunnah ini yang hadisnya riwayat sahih. Bahkan Nabi mengancam la tusawwuna sufukum wa Allah aw la yukhalifanna Allah baina qulubikum. Kalau kalian tidak meluruskan barisanmu dengan benar, akan pura-pura poranda hatimu. Ancaman. Sehingga sebagian ulama mengatakan haram kalau tidak begitu. Sebagian ulama. Tapi jumur mengatakan itu sunnah. Cuman jarang dilakukan. Lihat, sholat kita ganggang. 5 cm jaruknya. Jauh-jauh. Kalau ditarik marah. Bahkan sampai dihimbau untuk mengatur barisan dalam keadaan kita melakukan sholat. Kepanjang ditarik. Dalam hadis Bukhari. Nabi menarik orang sholat salah barisannya. Kalau sholat berdua, Ustaz Syafiq. Kalau sholat berdua, makmum itu di kirinya, di kanannya. Ah. Dan satu barisan nongol sedikit. Pernah suatu ketika ada orang sholat dengan Nabi di kirinya. Ditarik sama Nabi. Dalam keadaan sholat. Berarti menunjukkan mengatur barisan dalam keadaan sholat sampai menarik pun bukan suatu yang salah. Karena begitu pentingnya barisan di dalam sholat. Sampai Kostolani mengatakan batal kalau dibiarkan. Jadi, jadi kita tuh perlu ilmu tuh diamalkan, bukan hanya baca fatul Muin bolak balik. Padahal itu ada di fatul Muin, fatul Muin, kitab yang sangat masyhur. Enam kali membaca fatul Muin barisannya masih gak bener haji. Saya bingung kadang-kadang di pondok yang Fatul Mu'in jadi hafalan. Barisannya nggak bener. Ini. Ini gimana ilmunya baca tok sambil nyembelih ayam khatamannya itu. Jadi itu bu ringan ya. Enak enggak? Duitnya nggak hilang kan? Dapat ilmu baru. Ibu selama ini gimana? Di belakang. <laughs> Jangan di belakang maunya. Jadi ini ilmu baru. Eh, nggak uh, khusus belakang. Subhanallah bayinya juga ini adalah Insya Allah sampai di sini saja. Makanya insya Allah nanti akan kita hadirkan fikih ringan. Dan ini direkam. Kalau ada yang khilaf nanti biar tidak salah salah Kayak Kita kita takut omongan begini kadang-kadang dinukil ke sana bahasanya beda nanti kita perang dengan ulama. Nah, ini jelas. Jadi semuanya omongan kami itu direkam. Jadi kalau ada yang pengen penjelasan nanti akan kita jelaskan. Dari mana sumbernya? Ada semuanya. Sumbernya adalah kitab-kitab yang sudah masyur di kalangan para ulama kita mulai dari kitab yang kecil namanya Safinatun Najah, kemudian Fathul Qorib, kemudian Hasyiahnya Bayjuri dan seterusnya sampai Fathul Muin. Kemudian kita belajar fikih-fikih Syafi'i minhaj dan seterusnya. Ini kita tidak keluar dari mata kita. Imam Asyafi'i syafii radhiyallahu anhu. Ini saja insyaallah ya. Bawa bayinya tidak apa-apa, tapi ambil tempat istirahat tidak ganggu orang lain. Sebab tidak semua orang faham. Bayi dibawa ke sini bisa dikituin nanti. Apalagi kalau bayi nangis, langsung selesaikan sholatnya bawa keluar dapat pahala utuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu belum nih, eh? takut bilang nggak adil nanti membedakan laki dengan perempuan. <laughs> Ayo, agak silakan pertanyaan. Salah? Silakan, silakan. Bisa ada yang nyampaikan? Mohon maaf. Sampai enggak? Nyampe, nyampe. Nanti. Oh, nggak cukup. Sudah baik. Ibu apa aja? Apa yang sampaikan Ibu? Biar kami dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. imunisasi bukan zatnya yang haram. Isu yang pernah tersebar bahwasanya imunisasi adalah upaya untuk katanya begitu. Upaya untuk membuat lemah fisiknya umat Islam atau cara berpikir umat Islam itu kan selama ini isu yang pernah tersebar dan memang ada dokter-dokter yang menulis buku semacam ini. Dan waktu itu kami sempat tawakuf, nunggu sebentar untuk tidak diimunisasi anak-anak kami. Akhirnya kami bertemu dengan dokter-dokter. Yang kebetulan mereka juga dokter anak. Dokter-dokter anak, saya tanya kepada mereka, hei para dokter. Anakmu diimunisasi atau tidak? Mereka mengatakan anak saya, saya imunisasi semuanya. Kalau begitu anak saya juga saya imunisasi. Sebab kalau memang itu ada kebohongan, tentu dokter paling jauh dengan ini. Karena mereka dokter nggak ya, pengen anaknya juga rusak. Kalau memang betul imunisasi itu gak benar, gak ada yang mau dokter tuh imunisasi anak anaknya. Saya tanya kepada dokter, dokter Anda Anda ngerti isu ini? Saya ngerti dan saya pelajari. Memang ada bahan imunisasi yang sudah dibuat di ini, ada dibuat di Malaysia. Kita di Indonesia sudah bisa buat. Kita tidak perlu ngambil dari dari luar negeri yang kafir itu. Jadi kita buat sendiri. Bahkan sampai waktu itu ngomong bohong kalau itu dibuat di Amerika buat. Justru imunisasi yang sudah ada ini bahkan yang kami pakai ini adalah produk kita. Yang membuat adalah kita. Sempat kami juga, kami waktu itu pas kebetulan di Bogor juga bersama orang yang memang anti A imunisasi di majelis kita juga. Dan beliau ngasih buku kepada kami, kami hargai. Karena mungkin ini menjaga ke umat Islam kan. Tapi setelah kami ketemu dengan dokter-dokter anak, yang sahabat-sahabat kita, yang mereka juga bukan orang bodoh. Kami tanya langsung, kamu imunisasi tidak anakmu? Saya imunisasi, lengkap, selesai. Karena imunisasi adalah gini, gini, gini. Loh, apakah tidak mendengar kalau imunisasi membahayakan? Saya pernah dengar itu semuanya. Tapi saya setelah mempelajari nggak ketemu judulnya itu. Nah, kata mereka. Berarti kalau dokter saja yang paling ngerti tentang dunia imunisasi. Masih mengimunisasi anaknya. Dan anaknya adalah buah hatinya. Berarti ini hujah sudah cukup. Imunisasi nggak apa-apa. Diimunisasi. Kalaupun tidak sempat imunisasi karena duitnya mahal dan sebagainya, mungkin ya Allah memberikan kekuatan buat anak kita. Cuman kita tidak masuk bab yang yang yang membuat orang heboh dan itu bukan sesuatu hal yang yang pasti. Kalau buatan Yahudi membodohkan kita dan sebagainya, itu hanya ditulis oleh beberapa dokter saja dan mereka dengan data-data semacam ini, tapi dokter yang lain mengatakan tidak. Bahkan waktu itu ada seorang penggerak imunisasi, imunisasi kita sudah dibuat yang satu ada di Malaysia, yang itu ada semuanya di negara Islam. Dan yang dari Amerika kita sudah tidak butuh lagi dengan itu semuanya. Bahkan kita sudah membuat untuk di luar negeri. Sampai ngomong gitu. Ini adalah, jadi nggak apa-apa imunisasi, Tidak usah kita ragu-ragu dalam hal ini. Akhirnya anak kami juga kami imuni, imunisasi setelah itu. Sampai kita tahan tidak imunisasi. Sampai kita untuk mempelajari. Akhirnya siapa yang bisa saya tanya? Kiai bukan bagiannya. Karena Kiai tidak ngerti dunia ini. Dan waktu itu saya mikir, mikir apa? Akhirnya kita tanya kepada dokter. Karena fasalu ahla zikri ikutum la ta'alamun. Tanyakan kepada ahlinya. Sehingga dokter-dokter anak yang kita kenal di beberapa tempat, beliau mengatakan bahasanya anak saya saya imunisasi. Benar dokter? Benar. Tidak bohong? Tidak. Gimana saya bohong? Saya ngimunisasi anak saya. Cukup itu hujah. Karena mereka lebih tak? tahu. Kalau imunisasi membahayakan, maka itu adalah uh, eh, pasti anaknya bakal di, dihindari, di, dijauhkan dari imunisasi. Cuman ada misalnya apa jenis suntik-suntik yang sifatnya menah meng, uh, sama orang lebihnya kayak imunisasi tapi untuk orang-orang di fase kayak apa untuk haji itu maningis ya maningis ya untuk untuk radang otak dan sebagainya di, di, dikatakan bahasanya itu adalah dari bahan babi dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya baik ketahuilah bahwa keharuman itu ada martabat haram yang paling dahsyat itu apa mengambil haknya orang lain, riba, rebutan waris, ya. ya. Udah makan daging babi terang-terangan itu ya. sih. Nah, ternyata waktu kita bahas dengan dokter juga karena kita selalu kalau ada masalah kita bertemu dengan dokter. Jadi yang namanya apa namanya vaksin maningistis itu dikatakan oleh beberapa ah? maning Maningistis. Ya. Itu bukan dibuat dari dari bahan babi. Akan tetapi untuk menjadikan dia tumbuh diambil. Jadi bukan bukan bukan dari babi lalu dibuat begitu. Akan tapi dari bahannya babi maka dari itu nanti akan keluar keluar sesuatu seperti halnya kalau gambar apa miniaturnya gambarnya adalah cuman bukan bukan seperti set set kan terlihat set itu kalau dari babi, maka keluar set. Jadi set itu keluar di babi, bukan dari babi. Dan maning itu bukan bukan dari babi, tapi keluar dari bahan dari babi. Gitu loh. Waktu itu. Jadi bukan dari babi, tapi keluar dari bahan yang dari babi. Gitu loh. Jadi bukan bahan dari babi diambil lalu dijadikan itu. Itu yang diterangkan oleh para dokter waktu itu. Kita kan selalu ada, barangkali bisa dire, itu direle, biasanya direle nasional itu dengan kawan-kawan dan mungkin para dokter yang mendengar suara ini kalau ada yang salah bisa diluruskan kalau seandainya pun dari babi dilihat kepentingannya orang nggak mau disontek itu kan bukan dinikmati orang kayak makan sate ya <laughs> bukan dinikmati disontek itu sakit orang nggak mau bukan kayak makan makan sate kalau memang betul menurut medis bahwasanya itu membahayakan dan tidak ada vaksin lagi kecuali melalui ini biarpun dari babi maka babnya masih berubah hukumnya kecuali masih ada yang lainnya sementara menurut medis ini sangat membahayakan radang otak banyak kejadian orang meninggal dunia maka hendaknya semuanya ambil vaksin ini dan ini bukan dikonsumsi makan, ini sangat beda. Kecuali kita buat sate babi ini kurang ajar. Sudah dikatakan khuribat alaikum maitatu wa damu wa hijir. tapi buat sate babi itu haram pelanggaran kurang ajar. Tapi kalau dalam bentuk vaksin tidak seperti yang itu. Baik. Lalu bagaimana kita? Jika betul kata dokter harus, maka ambillah itu. Dan itu semoga Allah mengampuni kita semuanya demi kesehatan. Allah tidak akan memberikan obat kecuali dari yang halal. Dan betul itu. Ada hadis Allah tidak memberikan obat kecuali dari yang halal. Baik. Penafsiran halal ini loh. Karena sesuatu yang semula haram akan bisa menjadi halal kapan? dimaafkan di saat tidak ada lagi penggantinya. Jadi tolong sederhanakan urusan itu. Suatu ketika ada orang bertanya kepada salah satu imam, Imam Hasan Basri atau siapa? Gimana ya imam? Hukumnya orang Irak. Orang Kufah datang kepada Imam Hasan Basri. Uh, orang Kufah datang kepada salah satu imam. Bertanya tentang bagaimana hukumnya membunuh nyamuk. Nyamuk. Ketawa, kamu ini bertanya tentang hukumnya bunuh nyamuk. Sayyidina Husin kau bunuh, kau tanya hukum. <laughs> Jadi ada orang tanya tentang hukum maningistis tapi tidak sadar misalnya. Dia ngerebut waris saudaranya misalnya. Bukan ibu ini, bukan. <laughs> Ada orang sok tanya tentang hukum-hukum yang begitu. yang Tapi dia bohong di pasarnya. Dia makan riba, dia rentet, dia urusan dengan bank belum beres-beres. Kayaknya sih bicara tentang vaksin, ambang-ambang ini mistis dan sebagainya. Padahal ada yang lebih haram. Apa itu? Ngambil haknya orang lain dan ngambil ri, riba. Baik, disederhanakan saja. Urusan maning istis, apalagi disebutkan bukan dari babi, akan tapi dibuat di babi. Bagaimana urusan mutan najis dan sebagainya? Baik, urusan najisnya babi, nanti akan dibahas pembahasan khusus yang demikian itu. Baik. Eh. Ini adalah masalah-masalah yang yang yang yang di, jangan dijadikan bahan untuk ribut negara ini akan tapi yang sudah pasti aja yuk kita tinggalkan Jangan makan riba. Jangan rebut waris. Jangan bohong di pasar. Jangan gunjing. Itu saja yang pasti-pasti saja. Kalau begitu adalah bukan bukan sesuatu yang yang sangat berat ini saja wallahu alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya ada undangan Ibu. Barangkali mau rombongan berapa pesawat itu nanti setiap tanggal 28 Desember ini adalah uh, multako nasional bukan apa namanya? pertemuan nasional teman-teman saudara di pesantren Al-Bahjah. Jadi dari dari mana-mana pada datang nanti 28 Desember atau 6 Rabiul Awal sekaligus acara Maulid dan silaturahmi nasional. Ini tahunan itu, setiap tahun. Itu yang datang dari penjuru Indonesia, bahkan ada luar negeri. Silakan barangkali Ibu punya yang pegawai negeri daripada uh, cutinya hangus nanti ya. <laughs> Kan ada sekarang cuti hangusnya. Wah, cuti saya hangus Bu ya. Kenapa? Nah, saya tidak pakai. nih. Jangan hangus, saya ikut saya aja jalan-jalan nanti. <laughs> Jangan sampai cutinya hangus. <laughs> Dipakai di Cirebon nanti. Cirebon dan rutenya gampang. Ibu naik pesawat, nanti langsung kereta, langsung Cirebon. Nanti dan di sana bisa kalau harus menginap nanti akan disiapkan penginapan ala kadarnya karena jumlah orang yang sangat banyak. Nanti ya mohon maaf ya tidak menjadi tamu kami tapi menjadi tamunya Rasulullah SAW. Ya ala kadarnya. Bisa nanti datang ke sana biar tahu dari dekat. Ibu kan belum tahu benar nih, jangan-jangan Buya Yahya perampok di sana. Ya. Harus tahu dari dekat ini apa yang di sana. <laughs> Insyaallah rombongan Ustaz Syafiq dibuat rombongan nanti. Baik. Semua tempat kita himbau ada yang datang. Kemudian juga tolong ikuti pengajian di uh, um, Big Radioku uh, berapa lupa gelombangnya 104,7 dan juga ada gelombang uh, ya berapa? Satu, tiga. Terus satu lagi apa di kanal TV-nya? Ah, yang vis, apa TV kabel yang TV di Batam TV kanal satu ya berapa? Kanal satu setiap hari ada. Setiap hari kanal satu setiap hari ya. Setiap hari pagi dan sore. Subuh aja, subuh subuh sama sebelum maghrib. Itu ada pengajian kami bisa diikuti oleh ibu-ibu di TV Batam TV kabel kanal 1. Kemudian untuk TV nasionalnya ibu bisa mengikuti setiap Senin pagi ya di MNC TV untuk bisa itu adalah ada silsilah silsilah juga kita kalau pengajian ada silsilahnya ya ada silsilah silsilah sekarang masih dalam silsilah tobat barangkali ada kesempatan ada waktu sini subuh jam berapa Waduh, duh, duh. Ini bayan mepet dengan lima kurang dua puluh. Habis sholat tidak wiritan. wiritannya gimana nanti zikirnya? Diatur-atur saja. Yang penting jangan sampai tidak zikir ya. Kalau ngaji-ngaji insya Allah. Jam lima sampai jam enam pagi. Setiap Senin pagi. Dan insya Allah ada wacana untuk bisa ditambah jika ada waktu. Sebab nanti ada pemangkasan jadwal-jadwal kita. Semoga Batam bisa bertahan untuk paling tidak dua bulan sekali itu, tiga bulan <laughs> sekali. Karena ini akan pemangkasan secara nasional, pemangkasan jadwal semuanya Jawa Timur yang semula tiga hari menjadi satu hari. Semuanya banyak pemangkasan-pemangkasan jadwal. Akan tapi semoga silaturahmi batin terus tidak pernah putus dari dari kita untuk selalu ingat dalam doa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. اللهم ارحمنا ولا wa وانصرنا ولا تحضرنا وعافنا wa تمرضنا tuhinna wa تهنا wa وتصل alina Innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma ya Allah Ya Allah muliakan kami dengan keistiqomahan Dalam kebaikan Keistiqomahan dalam meninggalkan kemaksiatan Kami mohon jaga kami dan keluarga kami Anak-anak kami semua Ampuni mereka ya Allah Kami mohon berikan kepada kami pemahaman yang benar ya Allah Dalam agamamu Dan mudahkan kami untuk mengamalkan ilmu yang kami fahami ya Allah Dan berikan kepada kami pemahaman yang sesungguhnya ya Allah Ya Allah Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu tentang kami, Ya Allah. Ampuni kami dan orang tua kami dan guru-guru kami. Dan kami mohon anak-anak kami jaga mereka. Zaman-zaman rusak ini. Zaman-zaman mengerikan. Kami mohon anak kami jaga mereka, Ya Allah. Jauhkan mereka dari sebab-sebab kehancuran akhlak, kehancuran agama, kehancuran dunia dan kehancuran akhirat. Kami mohon jaga kami semua ya Allah. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karenamu. Jauhkan kami dari percekcokan dalam rumah tangga kami. ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Dan yang belum menikah mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang yang kucintai, yang kau muliakan. Yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon jauhkan kami dari bermacam-macam penyakit hati. Jauhkan kami dari kesombongan, kedengkian, dendam dan lainnya. Ya Allah, Engkau maha tahu Engkau yang memiliki hati kami. Bersihkan hati kami dari bermacam-macam penyakitnya. Kami mohon Ya Allah, Ya Allah, Lembutkan hati kami ya Allah. Di saat kami mendengar kebenaran mudahkan kami untuk mengikuti ya Allah dan jauhkan kami dari hati yang keras yang di saat mendengarkan kebaikan tidak akan bisa mendengar ya Allah. Dan kami mohon jika ada di antara yang hadir di tempat ini atau mendengar suara ini atau menyaksikan acara ini ada di antara mereka yang tersinggung perasaannya oleh kalimat kami. Maka kami mohon ya Allah yang tersinggung oleh kalimat kami. Maka kami mohon ya Allah berikan kepada mereka ya Allah kemuliaan ya Allah. Hibur hati mereka karena telah tersinggung oleh kalimat kami. Hibur hati mereka, muliakan mereka di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon jadikan kami hamba-hambamu yang saling mencintai karenamu. Jauhkan kami dari percekcokan di antara kami ya Allah dalam bertetangga dan bermasyarakat. Kami mohon jadikan kami pejuang-pejuang kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah semua yang telah berjuang dengan kami. Kami mohon berikan kepada mereka semua ketulusan ya Allah. Ketulusan, ketulusan, ketulusan ya Allah. Jangan sampai apa yang mereka lakukan tidak bisa mereka lihat kelak di surga ya Allah. Kami ingin mereka masuk surgamu. Kau muliakan kelak di surgamu ya Allah karena perjuangan mereka. Dan kirimkan kepada kami pejuang-pejuangmu yang tulus. Pejuang-pejuangmu yang sesungguhnya ya Allah. Ya Allah, ya Allah dan kami mohon siapa yang berjuang di masjid ini. Berikan kepada mereka segala kebaikan ya Allah. Yang berjuang di masjid ini berikan kepada mereka segala kebaikan ya Allah. Ketulusan dan keikhlasan. Dan semua yang berjuang di tempat-tempat mulia. Berikan ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Panjangkan umur kami semua. Dalam ketaatan serta sehat wal Dan berikan kepada kami semua khusnul khatimah. Mati dalam keadaan iman ya Allah. Berikan kepada kami semua khusnul khatimah ya Allah. Mati dalam keadaan iman. Iman. Dan kami mohon ya Allah. Jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak. Saat engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami mohon ya Allah saat saat itu hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره hasanah, wa عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحه Terima kasih, mohon maaf dan mohon dak selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.